Hafizahullah Ta'ala Kita masih berada di bab yang nomor ke-84 Nanti kajian kita sampai jam 9 seperempat ya Kurang lebih Qala al-imam nawawi rahimahullah ta'ala Bab yang ke-85 84 sudah tentang malu ya Sekarang bab ke-85 Babu hifdisir Berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmatinya, bab menjaga rahasia. Ini penting ya ikhwan, menjaga rahasia. Kalau orang tidak pandai menjaga rahasia, orang tidak akan percaya lagi. Bahkan ada kalanya orang itu nguji dulu. Apakah orang ini sanggup untuk diberi rahasia-rahasia? Diuji dulu. Kalau nggak sanggup, ya nggak dipakai. Cari yang lainnya yang bisa dipakai untuk menahan, menyimpan rahasia-rahasia. Karena ada yang perlu disampaikan, ada yang perlu dirahasiakan. Kita punya teman banyak boleh, tapi jangan menyampaikan rahasia kepada semuanya. Kita cari satu orang saja yang bisa kita jadikan sebagai tumpuan rahasia. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan rahasia-rahasianya kepada sahabat-sahabat tertentu, di antaranya kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu yang dikenal dengan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang menjadi tumpuan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat-ayat tentang orang-orang munafik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah. Tapi Hudzaifah menyembunyikan, enggak cerita. Sahabat Umar datang, "Asamani, Hudzaifah nama saya masuk enggak?" Kata Hudzaifah, "Namamu enggak masuk, cuman yang lain saya enggak mau cerita." Yang lainnya saya nggak mau menyebutkan. Pokoknya namamu nggak masuk, selesai gitu aja. Rahasia. Apalagi dalam dakwah ini banyak rahasia ya ikhwan. Kita harus pandai-pandai menyimpan. Orang yang merdeka, orang terhormat itu pandai menyimpan rahasia. Orang yang tidak bisa menyimpan rahasia, dia orang murahan. Dia adalah kelompok para budak. Tidak bisa menyimpan rahasia. Sehingga ada kata-kata yang sangat masyhur, sudurul ahrar, kuburul asrar. Dada orang merdeka itu adalah kuburan rahasia. Dada orang merdeka kuburan rahasia. Dalam dakwah ini banyak rahasia. Rahasia ya. terutama mereka-mereka yang terjun di dalam dakwah sudah lama pengalaman dan juga tahu seluk-beluk dakwah, tahu macam-macam dalam dakwah. Itu tidak semuanya diceritakan. Banyak hal-hal yang perlu dikubur di sini aja. Kubur sini aja. Kalau ada orang yang sanggup untuk menerima rahasia itu dan teruji silahkan disampaikan. Kalau tidak, wah cukup saya aja yang tahu. Yang lainnya nggak usah tahu. Rahasia-rahasia dalam dakwah. Rahasia ini penting. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain. Ammal awwal fa batattu, wa ammal akhar law batattuhu la quti'at hadil ulqu." Aku menghafal dari Rasulullah dua wadah Dua ilmu Yang satu telah saya sampaikan Yang satu lagi kalau saya sampaikan Maka leher-leher ini akan dipotong Jadi artinya ada ilmu yang beliau sampaikan Ada ilmu yang beliau rahasiakan Disimpan Karena khawatir madorok yang timbul Kalau disampaikan Bisa menimbulkan kekacauan Dan yang lain-lainnya Alhasil rahasia ini penting ya ikhwan yang mana sekarang ini kita jarang atau kita sulit mencari orang yang pandai menyimpan rahasia. Yang ada itu kita bilang jangan cerita siapa-siapa, kamu sembunyikan, iya kan? Ternyata dia cerita kepada temannya. Kata Ustadz jangan cerita siapa-siapa, iya kan? Nanti temannya ke temannya lagi, jangan cerita ke siapa-siapa. Akhirnya sak kampung jangan cerita siapa-siapa. Bongkar rahasia. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 34, "Wa aufu bil 'ahd, innal 'ahda kana mas'ula." Dan hendaklah kamu menepati janji, sesungguhnya janji itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menepati janji ya. Hubungannya apa ayat ini dengan masalah rahasia? Yang namanya rahasia itu adalah sesuatu yang sudah diketahui untuk disembunyikan. Berarti secara nggak langsung ada perjanjian, ini rahasia. Artinya apa? Jangan disebarkan. Kalau menyebarkan berarti dia membongkar rahasia, berarti dia tidak menepati janji. Kemudian juga tentang rahasia dalam rumah tangga suami istri. Rahasia dalam rumah tangga ya. Gak boleh istri membongkar kejelekan suami dan suami membongkar kejelekan istri. Maka dari itu ya ikhwan, kalau kita cinta kepada seseorang, jangan cinta berlebihan. Demikian pula kalau benci, jangan benci berlebihan. Karena ada kalanya kita cinta berlebihan, semuanya kita sampaikan, rahasia kita kita sampaikan semuanya, ternyata suatu saat berubah jadi benci. Wah, repot kalau udah gini. Rahasia kita ada di tangan dia semuanya. Walaupun seorang istri, walaupun seorang suami. Sebaliknya benci berlebihan, benci sudah dihabiskan dari ujung rambut sampai ujung kuku, habis semuanya. Ternyata sesuatu oleh Allah dirubah menjadi cinta, wah menyesal, dekat untuk dihabiskan dia. Oleh sebab itu ada ucapan yang sangat masyhur, sebagian mengatakan ini dinisbahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ahbib habibaka haunamma, asa an yakuna baghidaka yawmamma." Wabghid baghidaka haunamma asa an yakuna habibaka yaumamma. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja. Karena suatu saat akan bisa berubah menjadi musuhmu, kebencianmu. Bencilah orang yang kamu benci sekedarnya saja. Karena suatu saat akan bisa berubah menjadi orang yang kamu cintai. Jadi semuanya itu yang setengah-tengah saja. Khairul umuri ausatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak mengurangi. Kemudian berikutnya wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna min asyarrin nasi 'inda Allahi manzilatan yawmal qiyamah ar-rajula yufdil ilal mar'ah wa tufdi ilaihi thumma yanshuru syir sirraha rawahu muslim ini berkaitan dengan rahasia rumah tangga ya tapi hukumnya juga umum segala rahasia yaitu melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya termasuk manusia yang paling jelek di sisi Allah Kedudukannya pada hari kiamat Adalah orang laki Yang dia berhubungan dengan istrinya Jimak dengan istrinya Dan istri itu jimak dengan suaminya Kemudian menyebarkan rahasianya Hadis riwayat Imam Muslim Ini diperjelas oleh hadis lagi yang lain yang dulu juga pernah kita bahas di kajian Tuhfatul Arus keluarga Sakinah. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada para sahabat dan di sana ada sahabat laki-laki dan sahabat perempuan sedang duduk-duduk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Boleh jadi ada suami yang menceritakan hubungan dengan istrinya dan boleh jadi ada istri yang menceritakan hubungan dengan suaminya. Hubungan di atas ranjang. Fa'aramal qaum, lalu diam semuanya. Faqultu ay wallahi ya Rasulullah innahunna la wa innahum la yaf'alun. Kemudian sahabat Asma pintu Yazid mengatakan, "Ya, demi Allah wahai Rasulullah, Para istri melakukan itu dan juga para suami melakukan itu. Cerita ya. Cerita tadi malam bagaimana istri saya hebat. Kemudian ini tanda tadi malam suami saya hebat. Ceritakan keadaannya. Yang lebih parah lagi orang yang cerita tadi malam istrimu hebat. Ya. Dia lebih parah. Karena ada sekarang tukar menukar istri. Hingga ketika dikembalikan ceritanya istrimu hebat. Ya. Ini cerita istri aja nggak boleh. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala taf'alu fa inna madzalika mithlu mithlu syaitan laqiya syaitana fi tariqin fa ghasyiha wan nas yandurun." Jangan kamu lakukan itu. Hal itu sama dengan setan laki ketemu setan perempuan lalu jima di jalan dan dipandang oleh manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Jadi diibarat sama dengan setan laki dan setan perempuan yang simak di jalan dilihat oleh orang-orang. Jadi menyembunyikan rahasia, termasuk rahasia dalam rumah tangga, baik rahasia dalam hubungan suami istri atau rahasia yang merupakan sifat-sifat tertentunya suami atau sifat-sifat tertentunya istri pada ditutupi. Bahkan Allah mengibaratkan suami istri sama dengan pakaian hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami dan istri sama dengan pakaian. Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Di antara fungsinya pakaian adalah apa? Yang menutupi, menutupi aurat, menutupi aib. Jadi suami pandai menutupi aib istri, istri pandai menutupi aib suami. Itu baru fungsinya pakaian. Nah, sekarang kalau istri cerita ke sana menjelajahkan suami, suami cerita ke sana menjelajahkan istri, maka ibaratnya pakaian mereka robek semua. Kalau pakainya robek, nggak layak pakai. Kalau nggak layak pakai, ya pakaiannya diganti. Pakainya diganti, berarti ya cerai, ganti istri, ya kan, atau ganti suami. Jadi pandai merahasiakan. Karena ya ikhwan, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di antara faedah hadis ini, kenapa saya kok dilarang? Karena kalau nanti suami cerita tentang istrinya, istri saya tadi malam hebat, istri saya gini, gini ceritakan kepada laki-laki. Akhirnya laki-laki itu mikir, wah istrinya hebat ya. Bagaimana saya bisa mendapatkan istrinya ini? Ya. Akhirnya bisa merusak rumah tangganya dia. Atau misalnya suami, apa namanya, istri cerita suami kepada teman-temannya sama wanita. Wah suami saya hebat, suami saya gini, gini, gini, macam-macam. Maka wanita yang diberi cerita tertarik, wah hebat juga suaminya ya. Bagaimana saya bisa ketemu suaminya? Lalu dihubungi suaminya terjadilah perkuatan-perkuatan al Al-Fahsyah wal-mungkar yang kecil dan mungkaran terjadilah pelacuran-pelacuran. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kalau terjadi hubungan zina, yang paling kasihan itu wanita. Wanita. Laki-laki itu enak aja. Nipu sana, nipu sini, ya. Perawan sana diambil, perawan sini diambil, hamil di sana, hamil di sini. Terus terus tobat, lima waktu ke masjid, orang-orang bilang ini orang soleh, iya, anak soleh. Lah wanitanya hancur semuanya, habis semuanya. Sepanjang masa dia susah. Maka di sini hati-hati kalau ada wanita ditipu laki-laki. Kalau laki-laki ngerayu-ngerayu saja tanpa mau nikah, maunya pacaran aja, ambil sandal, tampar dengan sandal mukanya. Pergi, kalau tidak gitu tidak pergi. Kalau kamu laki-laki yang benar, datang ke rumah bapak saya, lamar saya, nikah saya. Ya, itu baru setelah nikah mau diapa-apakan silakan. Tapi syar'i lo ya, bukan dipukuli. Jadi kalau hanya maunya pacaran-pacaran, kata-kata manis, ya diambil sandal, tampar dengan sandal. Ya, enggak pergi kalau gitu kalau enggak gitu enggak pergi. Seperti itu nasihatnya Syekh Ali. Syekh Ali ya, Syekh Ali At-Tantawi. Jadi kalau ada laki-laki goda kamu, ya kamu ambilkan sandal, kamu tampar wajahnya, nanti pergi dia. Karena kalau tidak nanti kamu dirayu-rayu. Dan ternyata dirayu mau. Sama dengan kamu punya rumah, kamu buka pintu rumahmu. Dan kamu bilang kepada pencuri silakan masuk. Kemudian pencuri masuk kecurian. Pencurinya pergi. Ya, kamu yang tersiksa. Tiba-tiba di perut ada benda bergerak. Ya, hamil. Akhirnya pulang bawa oleh-oleh. Alhamdulillah. Malu sepanjang masa. Jadi kalau maunya hanya pacaran-pacaran ambil sandal tampar aja biar pergi. Kalau memang kamu laki-laki baik datang ke bapak saya nikahi saya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya masih tentang rahasia ini juga. Ini hadis-hadisnya agak panjang. Ya saya baca satu aja, yang lainnya kita lanjutkan berikutnya ya. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu hina ta'ayyamat bintuhu Hafsah qala dari sahabat Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu ketika putrinya yang bernama Hafsah menjanda. Jadi beliau menjanda ya, suaminya meninggal dunia. Hafsah menjadi janda. Maka di sini sahabat Umar sebagai bapak mencarikan jodoh untuk putrinya. Itu tidak apa-apa, bukan aib itu. Mencarikan jodoh untuk putrinya, cari orang baik, itu bukan aib, itu kebiasaan salaf. Bahkan perempuan yang cari, carikan saya laki-laki yang soleh. Boleh itu bukan aib. Seperti Ibunda Khadijah yang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini sahabat Umar mencarikan untuk putrinya Hafsah yang menjanda. Qala laqitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu fa'aradtu 'alaihi Hafsa faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsa binta Umar qala sa'anduru fi amri Falabittu layali thumma laqiyani faqala qad badali an la atazawwaja yaumi hada Ya Kata sahabat Umar, saya ketemu dengan Utsman bin Affan. Kemudian saya tawarkan kepadanya Hafsah. Saya berkata, kalau kamu mau, wahai Utsman, aku akan menikahkanmu dengan Hafsah bintu Umar, dengan putriku Hafsah. Tidak masalah ya. Kemudian sahabat Utsman mengatakan, saya akan memperhatikan dulu masalah ini. Saya akan perhatikan dulu, saya akan pikir-pikir dulu, istilahnya gitu ya. Kemudian ditunggu beberapa malam oleh sahabat Umar, belum ada jawaban. Kemudian bertemu. Ketika bertemu sahabat Utsman mengatakan, "Tampak olehku bahwa aku tidak akan menikah hari ini." Jadi kata sahabat Utsman, "Saya hari ini nggak akan nikah dulu." Artinya menolak secara halus. Ya. Saya belum ingin nikah dulu sekarang ini. Falaki itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu faqultu in syi'ta tuka Hafsah binta Umar Fasamata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu falam yarji ilai ilayya syai'a fakuntu alaihi aujat minni ala Utsman. Kemudian aku berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu aku berkata, "Wahai sahabat Abu Bakar, kalau kamu mau, aku akan nikahkan kamu dengan Hafsah, putrinya Umar. Hafsah putriku." Ternyata Abu Bakar diam saja, nggak jawab. Tidak bilang iya, nggak bilang tidak. Diam aja. Diam seribu bahasa. Maka kata sahabat Umar, aku lebih marah kepada Abu Bakar daripada kepada jawabannya Utsman. Jadi ketika Utsman jawab gitu ya, namanya manusia ya, marah. Tapi ketika Abu Bakar diam saja, saya lebih marah lagi. Tapi nanti ada rahasianya. Rahasianya apa? Kenapa kok diam? Falabistu layali, lalu aku tinggal beberapa malam lagi sambil cari siapa kira-kira yang mau menikahi putri saya Hafsa. Tapi kalau antum melihat di sini sahabat Umar bukan tidak apa namanya, bukan siapa saja mau, bukan ya. Tapi beliau milih, pilih orang baik-baik. Karena ada sebuah prinsip yang sangat penting, lebih baik sendiri daripada kumpul orang jahat. Iya kan, orang jahat. Karena kumpul orang jahat nanti berat, suami istri apalagi tiap hari ketemu. Kalau suaminya jahat gimana nanti? Atau istrinya jahat gimana nanti? Jadi kalau kita lihat di sini walaupun mencarikan untuk putrinya yang janda, tapi mencarinya juga milih. Pilih orang baik-baik, pilih orang-orang yang soleh. Kemudian setelah itu beberapa malam beliau tinggal, tsumma khatabahan Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa angkah fa tuha iyyahu lalu ternyata dipinang Hafsah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu saya menikahkannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dapat orang yang terbaik, dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, iya. Dapat nabi ya. ini Abu Bakar. Lalu saya jumpa dengan Abu Bakar setelah pernikahan Rasulullah dengan Hafsah. فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي 'afsa فلم أرجع إليك شيئا قلت نعم Kata Abu Bakar, boleh jadi kamu marah kepadaku. Ketika kamu menawarkan Hafsah kepadaku dan aku nggak jawab sesuatu pun. Boleh jadi kamu marah ya. Kata sahabat Umar, "Ya, saya marah." Kemudian sahabat Abu Bakar bilang, "Fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fima aradta 'alayya." illa anni alimtu inna illa anni kuntu alimtu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zakaraha falam akun li ufshiya sirra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau tarakaha nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam laqabiltuha rawahul bukhari Kata sahabat Abu Bakar beliau jelaskan kenapa kok diam aja Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab kamu ketika menawarkan Hafsah kepadaku hanya saja aku tahu bahwa Nabi sudah menyebut-nyebut nama Hafsah. Jadi sahabat Abu Bakar itu faham bahwa Nabi berminat dengan Hafsah dan aku tidak akan membongkar rahasia Rasulullah SAW kepada siapapun. Karena sahabat Abu Bakar sahabat dekatnya Nabi. Jadi rahasia juga diceritakan. Pernah menyebut-nyebut Hafsah yang ada korina indikasi bahwa Rasulullah berminat dengan Hafsah menikahi janda. Dan sahabat Abu Bakar nggak mau, nggak mau membongkar rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabat Umar, kalau seandainya Nabi meninggalkan Hafsah, Nabi memutuskan untuk tidak menikahi Hafsah, maka aku yang menerima. kata sahabat Abu Bakar. Jadi saya nolak bukan karena apa, tapi karena Nabi sudah ada ada maksud untuk menikahi Hafsah. Seandainya Nabi nggak ada maksud itu, saya mau menerima Hafsah. Siapa yang nggak mau? Dengan anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang setan saja lari kalau ketemu dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Di antara kandungan hadis ini jawazu irdil insani binatahu awi ukhtahu ala ahli khairi was salah. Boleh seseorang menawarkan putrinya atau saudarinya kepada laki-laki yang baik dan soleh. Lima fihi naf'ul a'id 'alal ma'rudati alai karena manfaatnya kembali kepada putri atau saudari yang ditawarkan. Jadi nggak masalah ya, bukan aib ini. Jadi mencarikan jodoh untuk anaknya, untuk putrinya bukan aib. Yang penting yang dicari adalah orang yang baik. Kalau cari orang yang kaya, tampan, keturunan, garis nasabnya bagus dan agamanya bagus, ini masya Allah dapat empat empatnya, iya kan? Seandainya nggak bisa dapat empat, maka diutamakan adalah agama. Karena kalau kita cari yang ideal, bagus semua, itu sulit di surga nanti insya Allah. Kalau di dunia selalu ada nanti lebihnya di sini, kurangnya di situ. Yang penting tetap ukurannya adalah din dan akhlak. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula fadlu kitmanis sir. Keutamaan menyembunyikan rahasia. Jadi sahabat Abu Bakar menyembunyikan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahasia ya ikhwan. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula al-mu'atabatu la tufsidul mahabbah. Teguran tidak merusak cinta. Balil itabu ala qadril mahabbah. Bahkan teguran adalah bukti cinta. Ya, seperti sahabat, apa namanya tadi sahabat Umar ya menegur Abu Bakar lebih dari tegurannya kepada sahabat Utsman menegur bahkan ada sebuah pepatah dalam bahasa Arab idza tahabal itabu falisa middun wa yabqal widdu ma baqiyal itabu kalau tidak ada lagi teguran berarti enggak ada cinta dan cinta selalu ada selama adanya teguran saling memberi masukan, nasihat, kritik membangun, itu berarti cinta. Kalau nggak ada lagi itu berarti nggak cinta. Apalagi menjerumuskan, muji-muji aja, asal papa senang. Itu bukan cinta, menjerumuskan. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula yustahabbu liman abda udrahu an yaqbala minhu dhalik. Dianjurkan apabila seseorang mengutarakan alasannya agar diterima. Jadi kalau orang punya salah ya, lalu mengutarakan alasannya atau ada sesuatu yang kita salah paham, lalu dia jelaskan alasannya kenapa gitu, kita terima. Seperti di sini kan, sahabat Abu Bakar menjelaskan alasannya kenapa diam saja dan sahabat Umar menerima alasannya. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula at-tayyibu la budda laha min waliyyin kal fikri fala tazawiju nafsaha. Ini penting ya. Janda tidak boleh atau janda harus menikah dengan wali seperti gadis. Dan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri jadi walaupun janda tetap memakai wali. Jadi nggak boleh mentang-mentang janda nikahkan diri sendiri nggak tetap pakai wali. Bahkan nikah tanpa wali itu tidak sah. Ayyu mamra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fa nikahuha batil batil batil. Wanita mana saja yang nikah tanpa wali, maka nikahnya batal batal batal. Wali ya, wali itu bapak dan seterusnya. Kalau nggak ada wali baru terakhir adalah wali hakim. Kalau ada wali nggak boleh wali hakim. Jadi inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Nanti saja kita lanjutkan pada waktu berikutnya tentang menyimpan rahasia ini. Karena penting ya, terutama yang terjun di bidang dakwah. Banyak rahasia dalam dakwah ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ketemu hari yang depan.